mungkin pengetahuan saya tentang siang mungkin tidak juga terlalu luas. Tapi uh, yang jelas kawin mutah itu uh, di agama kita kan kawin itu tidak uh, ditentukan kalau kalau mutah itu kan ada batas waktu kontrak. Baik. Kontrak berarti habis kontraknya uh, perkawinannya berakhir. Baik. Sebenarnya menurut agama kita kan perkawinan itu kita semua kita saya kira berharap itu langgan sampai katanya yang memisahkan kita itu adalah kematian. kematian. Jadi dari segi agama tentu jelas itu uh, tidak sesuai dengan uh, agama kita. Ya. Kemudian uh, namanya kontrak seandainya diizinkan dia punya anak, habis itu si anak itu kan tidak akan ketemu lagi dengan orang tuanya, bisa kontraknya setahun. Ya. Selama dia kerja di Indonesia dia dikontrak, habis itu tidak akan ketemu lagi. Saya pernah ketemu uh, dia tidak salah itu uh, anak yang kawin kontrak itu. Jadi setelah itu dia nggak tahu bapaknya di mana. Kebetulan dia konsultasi waktu itu. Jadi dia bilang bapakku tuh orang mana saya tidak ingat ya. Jadi waktu itu cuma uh, eh, waktu dia di Indonesia aja. Habis itu kami putus hubungan. Jadi uh, tentu hubungannya nanti dengan nasab ya, anunya yang waris segala macam tentu akan berbeda. Dan, Zolimilah anaknya. Iya jelas wanita terutama terzalimi Baik. dan anaknya. Anak terzalimi dan istri pun terzalimi. Itu kemudian ke Ustaz. ya. Baik, makasih Bunda. Kemudian itu tidak salah ya. Kalau tak salah. Kalau tak salah berarti Insya Allah benar. Insya Allah benar. Kemudian kepada Al Mukarram Ustaz kita, ini Syiah. sudah siapa sebenarnya Syiah ini Ustaz? Syiah secara bahasa artinya kelompok. Wa kharaja ala qawmi jangan disebut dalam Al-Quran Syi min syiati, Wahada min syi'atihi Ini dari kelompoknya Jadi kalau di sini kita punya kelompok Ini kelompok Ustaz Abdul Somad Ini kelompok Ustaz Doni Itu dibagi dua Ini syiah Ustaz Doni Ini syiah Abdul Somad Jadi syiah itu lebih pada supporter Support Jadi penggunaan kelompok itu di Nisbatkan kepada kelompok pendukung Ali. Khalifah ketiga Ali radhiyallahu anhu. Tapi kemudian belakangan kata kalimat kelompok itu dipakai untuk orang-orang yang mendukung Ali secara ekstrim sampai pada tingkat mempertuhankan Ali dan keturunan-keturunannya yang 12 orang itu. Ali punya anak, Hasan punya saudara, Husain, Husain punya anak Zainal Abidin, lalu kemudian punya anak lagi Bakir, kemudian Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq punya anak dua, yang satu Ismail, yang satu Musa Al-Kazim. Dari Ma Ismail ini pecahlah menjadi dua kelompok Syiah Ismailiyah. Lalu kemudian yang dari Musa ini pecah menjadi Syiah namanya Syiah Musawiyah. Karena Ismail jadi Ismailiyah. Musa Musawiyah. Kalau Somad Somadiyah. Itu lebih. Kalau Doni Donia. Donia. Jadi asal muasalnya itu. Jadi mengkristal dia menjadi Syiah, makanya namanya ditambah menjadi Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Syiah kelompok Imamiyah karena meyakini Imam 12. Isna Asyariyah, Isna 2. Asyariyah Sepuluh, sepuluh tambah dua, dua belas. Karena meyakini imam yang dua belas. Begitulah lebih kurang simpel. Baik. Ustaz, kemudian kita mengenal syiah ini terbagi ke dalam banyak kelompok. Ada yang mengatakan sembilan, ada yang mengatakan dua belas. Nah, apakah ke belas? mungkin kita lebih eh, mengarah kepada yang punahnya nanti Ustaz? Apakah kedua belas kelompok yang ada di dalam syiah ini Mereka menghalalkan tentang mu'azzah Ada yang mengikut Imam Zaid Itu disebut dengan syiah Zaidiyah Zaidiyah itu dekat dengan Ahlu Sunnah Dan dia itu Menurut Habib Abdullah Al-Aidarus Yang dulu pernah datang ke Masjid Al-Falah Ketika kita tanya langsung Beliau datang dari Yaman min aqidati syiah imamiyah takfir syiah zaidiyah. Syiah imamiyah itu wajib mengkafirkan syiah zaidiyah. Artinya memang mereka ini memang terpecah belah Ustaz ya. Memang terpecah belah luar biasa. Syiah imamiyah mengkafirkan syiah zaidiyah. Dan zaidiyah itu tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Kalau Syiah Imamiyah, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, kalau Syiah Zaidiyah hanya sekedar melebihkan Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Lalu dia ditolak. Syiah Imamiyah menolak Zaidiyah. Lalu dia katakan rafat tumuni, kalian menolak saya. Dari kata rafadah itulah muncul istilah rafadah. Karena kalian menolak saya. Itu satu riwayat menyebut dan Syiah Zaidiyah itu tidak ada nikah mutaan. Baik. Oh, makanya kalau kita baca kitab fikih sunnah, fikih sunnah Said Sadik buka dalam bab nikah, pas membahas nikah mut'ah, dia kutip pendapat Imam Syaukani. Imam Syaukani mengatakan nikah mut'ah haram. Kenapa dia kutip Syaukani? Karena Syaukani Zaidiyah. Iya, iya, iya. Cerdasnya Said Sabik. Said Sabik memakai argumen Syiah dengan Syiah. Kalau kalian mengatakan mut'ah itu ada, lihat nih. Imam Syaukani mengatakan buka fikih sunnah Said Sabik. Allah. Berarti dari bagian dari Syiah sendiri tidak menghalalkan khususnya Zaidiyah tidak memperbolehkan tentang mut'ah. Dan kemudian mungkin yang ada di Indonesia ini Syiah yang mana nih Ustaz? Bagaimana cara membedakan ini Zaidiyah, ini Imamiyah. Imamiyah. Ini ribetnya dengan Syiah ini. Dia ada satu doktrin namanya Taqiyah. Wah, semuanya Yahyah semua ini. Imamiyah, Zaidiyah, Taqiyah. Taqiyah ini dia tidak akan ngaku. Makanya ketika Ustadz Syiah ditangkap, ditanya, kamu Syiah? Enggak, saya Muhammadiyah. Coba sholat. Allahu Akbar. Tengok, tangan saya bersedekap. Kalau saya siap pasti saya begini. Begitu dibuka atasnya, eh ketemu turbah karbala. Tempat sujud. Nah, ini tandanya kamu siap. Siap berarti saya siap tapi yang moderatnya. Ya terus jadi pandai berkilah. Ya? Pandai itu namanya takiyah. Siapa yang tidak mau bertakiyah, dia dianggap kafir. Oleh sebab itu susah. Nah, pertanyaan Ustaz tadi, gimana cara kita tahu bahwa dia itu Syiah? Kata Imam Syafi'i, la tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, Isna Asyariah. Kalau imammu itu Syiah, kamu jangan salat di belakangnya. Kata Imam Al-Buaiti, murid Syafi'i, gimana kami tahu bahwa dia itu Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, tapi orang yang merampok kekuasaan khilafah Ali, maka dia syiah rafidhah. Apakah yang di Indonesia ini mencaci maki Abu Bakar dan Umar? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Baca buku-buku mereka buku 40 masalah syiah yang ditulis oleh Emilia Renita, istri Jalaluddin bin Rahmat tapi belakangan sudah bercerai katanya. Saya ikuti terus nih perkembangan perceraiannya. Jadi katanya di situ ditulis dalam buku 40 masalah syiah itu bahwa Abu Bakar LA. LA itu artinya laknatullah alaihi. Allah melaknat Abu Bakar. Jadi bukan mereka, Inggris Ustaz ya. Bukan lubu alum. <laughs> Jadi berarti yang berkembang di Indonesia ini memang Syiah yang bukan Zaidiyah, yang mereka ini mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Nah, Ustaz, berarti ketika mereka mengkafirkan tidak setuju dengan Zaidiyah, mereka juga mut'ah dong Ustaz. Pasti. Nikah mutah bagi syiah Indonesia bukan sesuatu yang baru. Umul Qura, santri dari Alimullah yang ada di Madura, murid dari Kiai Tajul Muluk melaksanakan nikah mutah. Hasil wawancara yang diadakan di kantor Kejaksaan Sampang di Madura. Di Jawa Barat itu banyak sekali anak-anak tanpa nasab. Pengakuan seorang dokter ya bu dokter, dokter kelamin, wah pasien ibu. Kemudian saya baca kalau ibu langsung. Kalau saya baca di internet itu perempuan jilbabnya panjang, tapi maaf maaf maaf kelaminnya kena penyakit. Ini kan kontradiktif. Mestinya kalau jilbabnya panjang, kelaminnya bagus. Ini kok sakit? Rupanya dia gonta-ganti plastis. Kita ganti flash disk, Baik. Ustaz, mungkin sedikit lagi Ustaz. Uh, secara umum dan si Rafidah sendiri termasuk nggak orang-orang yang memuliakan Rasul Ustaz? Apakah mereka ini memuliakan Rasul? Dalam kitab Tabri'atul Adhar itu disebutkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu masuk surga. Artinya mereka memuliakan Rasul kan? Nabi masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Karena Nabi Muhammad itu berzina dengan dua perempuan nakal. Yang pertama Aisyah, yang kedua Habsah. Aisyah itu anak Abu Bakar, Habsah itu anak Umar. Jadi bisalah dipahami kira-kira mereka memuliakan Rasul atau tidak. Kemudian katanya Rasul pernah keluar dari rumah dalam kitab Syiah pakai Nabi keluar rumah pakai cuman celana pendek naik onta pada hari nahar sambil jalan-jalan di depan perempuan-perempuan. Saya aja tak sanggup untuk datang kemari pakai baju kaos kalau sempat saya datang kemarin pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans, lalu kemudian datang ke sini, pasti jamaah udah bisik-bisik. Error. <laughs> Ada Ustaz ya? Adabnya ke Nabi Ustaz. Mereka berarti mereka mengaku cinta juga kepada Nabi, tetapi sungguhnya mereka tidak menghormati Nabi. Mau nikap dari dalam. Karena kata dia, ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke rumah Fatimah. Ya Fatimah, aina ba'luka? Fatimah, suamimu mana? Kata Fatimah, suami saya sedang jalan-jalan. Kemana? Ke langit dibawa oleh Jibril. Kenapa? Malaikat sedang bertengkar. Dan ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, Tahayyaru. Hai malaikat, pilihlah Inilah malaikat. Siapa di antara manusia ini yang bisa mendamaikan kalian? Mereka memilih Ali. Mereka tidak memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abdullah bin Sa'bah menunjuk langsung Ali, apa kata dia? Antallah you are the God. Wa ang Tuhan. Kamu ini Tuhan. Karena kata dia ada titisan Tuhan dalam diri Ali. Ali lebih tinggi. Wa inna li a'immatina maqaman. Imam-imam kami memiliki kedudukan la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak dapat dicapai oleh nabi dan rasul. Lebih tinggi imam kami daripada nabi dan rasul. Jelas itu teks. Berarti benar-benar mereka hanya dalam ucapan saja mereka menghormati Rasul, tetapi dalam aplikasinya tidak sama sekali. Mungkin juga bisa kita tanyakan kepada mereka ketika ah sebelum kita tanyakan Ustaz. Kenapa mereka ini sampai terlalu mengagungkan Husain Ustaz? Husain itu Husain itu masih keturunan darah dari Raja Persia. Kenapa begitu? Dia kan tidak ada darah Persia, ayahnya Ali, ibunya Fatimah. Dia tidak ada darah Persia, tapi dia menikah dengan anak Raja Persia. Maka mereka amat sangat mengagungkannya karena dalam keyakinan agama e, Persia kuno itu raja-raja itu adalah titisan Tuhan. Dan titisan Tuhan itu turun kepada Raja Kisra, turun kepada anak perempuannya, kemudian kepada keluarganya yang dinikahi oleh Sayyidina Husain. Makanya kalau cerita Ahmadiyah kita plong, cerita masalah Kristen kita lepas, cerita masalah Syiah ini agak jelimet ribut karena dia terkait dengan Ahlul Bait. Silap-silap kita dituduh orang anti Syiah, anti Ahlul Bait. Masuk SMS ke saya, Ustaz Abdul Somad benci dengan Ahlul Bait. Saya bilang, MT sudah baca buku saya belum? Baca tuh tentang masalah Sayyidina. Saya kutip di situ, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlul Jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin dua pemuda ahli surga. Maka saya menyebut Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Maka mereka ini dipelintir sama dengan kasus Isa alaihi salam apakah Isa bersalah dibuat patungnya tergantung di tiang jemuran? Tidak. Oh, tidak katanya. Tidak. Apakah Maryam salah ketika mereka membuatkan patung Santa Maria sedang memeluk anak kecil? Tak salah. Maka Maryam dan Isa tidak salah. Begitu juga dalam kasus ini. Nah, itu kita jadikan analogi. Maryam dengan Isa tak pernah salah. Begitu juga dengan Ali, Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husin. Mereka tak pernah salah. Setelah mereka dibuat-buatkan. Begitu juga dengan Abdul Somad tak salah. Orang yang terlalu ekstrim. Mengatakan Abdul Somad hafal seribu hadis. Bapak melihat buku. Padahal dia kalau ngajar nengok laptop juga. Itu. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, uh, mungkin juga bisa jadi alasan bagi kita Kalaulah memang orang Syiah ini memuliakan Nabi, kenapa ketika Nabi mati, mereka ketika Nabi meninggal maaf, ketika Nabi wafat, mereka tidak memperingatinya. Justru yang mereka peringati adalah kematian kematian dari atau meninggalnya Husain. Mereka sempat menyakiti diri, menyiksa diri dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda bahwasanya mereka benar-benar tidak menghormati Nabi. Ustaz, ya sedikit lagi Ustaz. Sedikit-sedikit jadi banyak Ustaz. Uh, mungkin yang jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah mut'ah ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zamanan. Ya. Dan kemudian dan inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima. Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima. Kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah. Kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang beriwayat tentang mutah diharapkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharapkan. Pertama, Al-Umur Al-Ahliyah, keledai jina. Keledai jina haram tahun ke-7 dan Mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7 tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib. Imam kalian sendiri. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabik dalam fikih sunnah dari kalangan mereka sendiri kalau memang mengaku itu masih saudara dia. Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti diharapkan dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Tadi Bunda sedikit telah membahas tentang akibat dari mut'ah kawin kontra. Dan sekarang Ustaz, akibat dari kawin kontra ini dari sisi agama kita gimana Ustaz? Apa hukum duniawinya dan hukum ukrawinya kira-kira ada sih. Orang berzina ini kan merasa berdosa. Secara fisik, ibu dokter menjelaskan ini efeknya artinya takut kena HIV AIDS ya Bu, takut kena penyakit kelamin secara fisik. Kemudian yang lebih menakutkan orang dari zina ini adalah dosa karena sudah itu mau tidak mau dalam hatinya tetap ada merasa berdosa. Yang jadi masalah dalam syiah, orang bukan merasa berdosa, malah dapat pahala. Mantamat rotan siapa yang nikah mut'ah satu kali. Pada rajatuhu kada til Husain derajatnya seperti Imam Husain. Mantamat rata ini siapa yang nikah mut'ah dua kali. Pada rajatuhu kada til Hasan derajatnya seperti Imam Hasan. Man sama sama siapa sampai nikah mut'ah tiga kali. Pada derajat bukan derajat si Ali, derajatnya seperti derajat Ali. Man tamatta'a apa amaratin sampai nikah mut'ah empat kali. Kadarajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka derajatnya sama seperti derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia bisa merubah dari perasaan berdosa menjadi perasaan legalitas prostitusi. Yang kedua, ketika orang sudah merasa berdosa, dia cuci. Kamu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa. Saya katakan ke kamu, kamu tidak berdosa. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Dia buat ini orang merasa tidak berdosa. Setelah itu, nanti kalau saya pulang ke rumah orang tua saya gimana? Orang tua saya nanya, dia punya jurus lagi. ya, Pulang ke rumah, katanya kamu sudah nikah kontrak. Lah, melaksanakan takiyah dapat pahala. Nikah pun ah, dapat. Jadi memang yang menyusun agama ini orang yang sangat cerdas, luar biasa. Saya sudah mengikuti kecerdasannya itu. Bagaimana merubah zina menjadi pahala setelah orang tersudut ditembak, kamu berzina? Tidak. Dan dia tidak merasa berdosa saat bohong. Kenapa? Karena saya sedang takiyah. Iya. Masya Allah. Takia ujung-ujungnya bohong. Bohong, bohong, bohong. Allahu Akbar. Allah Akbar. Pecinta masjid Allahu Akbar. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita, kita persilahkan dulu dari sahabat-sahabat atau dari bunda-bunda kita yang ingin bertanya. Uh, yang sahabat-sahabat kita ingin bertanya, kita persilahkan pertanyaan langsung, bebas seputar Syiah dan LGBT. Kita masuk waktu kita insya Allah masih panjang dan masih lama. Silahkan. Assalamualaikum. Pertama saya mau nanya bagaimana kondisi kondisi Syiah di baru berkembang atau enggak? Terus bagaimana tindakan pemerintah Uh, terus apakah langkah awal Syiah mendekati masyarakat itu bagaimana? Sebagai masyarakat, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran penyebaran Syiah? Baik, boleh diulang sekali lagi? Uh, yang pertama, kondisi Syiah di Pekanbaru berkembang atau tidak? Kemudian, bagaimana tindakan pemerintah terhadap golongan Syiah ini. Terus gimana langkah awal Syiah mendekati masyarakat itu? Okay. Terus sebagai masyarakat, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah pencemaran Syiah? Okay. Lebih kurang ada tempat pertanyaan. Yang pertama, kondisi Syiah di Pekanbaru, Ustaz. Bagaimana kondisinya sekarang nih? Kira-kira berapa jumlahnya, berapa kekuatannya? Baik mapping pemetaan pekan baru kita pekan baru di tengah, atas kita ini Sumatera Utara, kemudian sebelah kanan Kepri. Di Kepri dia kuat sekali. Sampai sudah berani buat hari raya Gadir Hom, hari Ashura dan mereka sudah punya rumah namanya rumah Fatimah dan mereka punya yayasan namanya Yayasan Siptain Hasan dan Husain. Sumatera Utara mereka sudah punya yayasan namanya Yayasan Abu Talib. Riau di tengah, di bawah Riau Sumatera Barat. Sumatera Barat kebalikan dari Sumatera Utara dan Kepri. Sumatera Barat malah lebih keras. MUI beserta seluruh ormas sepakat menolak Syiah. Jadi Riau ini di tengah memang pertengahan dia. Untuk deklarasi menolak belum dan orang Syiahnya juga memang dia setengah-setengah. Ah, ini yang di tengah ini. Adapun tanda-tanda kemunculannya sudah mulai ada. Misalnya dia sudah berani sholat di masjid Arba'un Nas dengan sholat gaya sinahnya, Meletakkan turbah karbala tidak berani tapi diganti tisu. Jadi kalau turbah karbala debu tanah liat itu tidak ada bisa diganti dengan tisu yang dilipat nah, diletakkan di tempat sujud karena kata mereka tisu ini juga dari tanah liat. Kalian Jadi nanti kalau ada orang sholat, di depannya ada tisu, itu dua kemungkinan. Bisa syiah atau sedang flu. Kemudian ada juga yang sudah melani menunjukkan diri anak kandungnya datang ngaku waktu, waktu kita di Masjid Al-Falah dia bilang bapak ibu saya Syiah kamu tahu dari mana? kamu lihat dia terubah Karbala? ya Sholatnya hanya tiga kali saja, subuh, zuhur jamak takdim dengan asar, maghrib jamak takdim dengan isya. Ya, memang sudah jelas. Tidak mau sholat ke masjid karena tidak merasa imam itu ah, adalah imam dia. Ya, nangis. Ustadznya datang tiap bulan dari Jakarta. Yang terakhir, ketika mereka diundang oleh HMI dengan oknumnya yang sudah ikut Syiah, lalu kemudian dengan beberapa uh, ini organisasi kepemudaan, pemikiran lalu membuat acara yang digagalkan. Ini artinya embrio-embrionya sudah mulai kuat, dia terus melihat kita. Ketika kita lengah, ketika kita lupa, dia akan muncul. Oh, inilah. Lalu datanya syiahnya berapa orang, yang udah nikah mut'ah berapa orang, yang udah kena sipilis berapa orang, itu belum ada lagi. Baik, kemudian mungkin terakhir yang pertanyaan Ustaz. Ada pencegahannya kira-kira bagaimana Ustaz? Pencegahannya di mana-mana kita buat tablik akbar, tablik akbar di Rubai, tablik akbar di Panam, tablik akbar di sini, tablik akbar macam-macam. Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Roni Chandra, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali, Ustaz Dr. John Pamil, Ustaz Helmi Basri. Ini yang selalu dijadikan narasumber tentang menolak syiah. Saya sendiri sudah dikasih diwanti-wanti. Yang nanti ini guru silat duduk dengan dia berdua. Ustadz, ya. Kalau bisa Ustadz jangan lagi bahas masalah syiah. Kenapa Pak? Saya ini guru silat, tahu kekuatan syiah. Sudah ada beratus-ratus samurai yang dikirim. Nanti kalau Ustadz dibunuh kami tak bisa bela. Itu yang ngomong ke saya guru silat. Loh, berarti, tapi kok Ustaz, berarti memang kekuatan mereka sudah sangat luar biasa. Bapak guru silat ini sudah membaca, sedangkan saya hanya bersilat tidak dia itu ngomong ke saya, hati-hati. Loh kenapa, kenapa Ustadz berani? Saya berani karena ada Irma, ada Kodamara, ada FSRMM, ada Odot. Dari bunyi suara takbirnya aja meyakinkan. Allah Allah Akbar. Kuat Insya Allah. Kalau pemerintah, dari pemerintah gimana? Pemerintah, pemerintah jangan terlalu berharap pada pemerintah. Maka betul apa yang dikatakan Iwan Fals, harapan adalah puncak kekecewaan. Jadi kalau terlalu berharap ke pemerintah nanti kecewa. Tak usahlah terlalu berharap. Berharap masalah pendidikan, berharap masalah otonomi daerah, berharap masalah asap. Jangan gantungkan harapanmu pada pemerintah. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kecewa, stres dan depresi. Saya belum pernah melihat ada usaha Kitalah berusaha sendiri. Bahwa mereka mau menolong, anggap saja mukjizat itu ada. Kemudian Ustaz, kalau seandainya dari pemerintah tidak ada gerakan, actionnya tidak ada. Kalau seandainya nanti turun atas nama ormas, atas nama partai untuk anti Syiah, memblok gerakan-gerakan Syiah, khususnya di Pekanbaru ini kira-kira gimana Ustaz? Itu beda kita dengan Malaysia. Jadi Malaysia itu keluar dulu petuanya. Pemerintah Malaysia dengan ini mengatakan berdasarkan pertemuan ulama, jakim, persekutuan, jais, Jabatan Agama Islam Selangor, setiap kerajaan dengan ini sepakat bahwa Syiah bukan Islam dilarang. Siapa yang pegiat Syiah ditangkap. Jadi mereka itu dari atas ke bawah. Kalau tempat kita tidak, dia melihat dulu kalau masyarakat ini nanti ribut, baru dia merespon. Kalau masyarakat ini diam, dia diam saja. Makanya umat ini perlu bergejolak, kemudian ormas-ormasnya bangkit, gerakan remaja, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, semua bangkit, MDI, IKMI, Itihadul Mubalirin, menolak, menolak, menolak. Baru pemerintah bersikap, mereka pun datang menyikapi, nah gitu nanti ujungnya menyikapi keadaan yang genting ini, maka kami mengatakan ini perlu. Nah, dia pun bertakbir. Kuat-kuat takbir dia dari kita. Iya. Oh, oh, oh, oh. Jadi bersikap dari bawah. Baik. Kemudian buat bunda, ini bunda. Uh, eh, tadi kita akan sedikit membahas mut'ah ini bunda ya. Kira-kira ada tidak yang pernah berkonsultasi dengan bunda ketika mereka ini berarti kan mut'ah ini sudah menjadi kebiasaan senang mereka melakukannya. Dan kemudian ketika mereka sudah mulai jenuh dengan usaha itu, pernah tidak mereka datang ke Bunda atau pernah tidak mereka itu mengadukan apa yang pernah mereka dapatkan dari hasil perbuatan mereka berupa mu'ah tersebut? Ada tidak benar? Eh, maaf kalau untuk itu saya kira belum pernah. Belum saya pernah. datang untuk itu tidak ada. Yang saya cerita tadi dia bermasalah penyakit lain gangguan lain, kemudian dia cerita kehidupannya. Baik, baik, baik. Dia anak hasil munah itu. Baik, baik. Nah, berarti sahabat-sahabat sebelum kita karena kita tema kita ada dua LGBT ini baru tentang Syiah tentang tentang Syiah dan LGBT. Sebelum kita masuk tentang LGBT, ada yang mau bertanya tentang Syiah baik kepada Ustaz maupun kepada Bunda. Silakan ayah anda. Tolong sahabat. Tentang efek psikologis orang wanita yang mengalami e, kawin mut'ah itu? Bagaimana menurut Bu Dokter e, efeknya kepada dirinya ataupun kepada lingkungannya itu bagaimana? Eh, sebenarnya Pak kalau untuk psikologisnya ada saya dengar ada satu tempat ya lokasi tidak salah itu di sekitar Jawa Barat ya. Jadi di sana tuh memang wanita-wanita itu dia malah untuk dia aja mungkin dia menikmati malah uh, Nah, itu sebagai suatu pekerjaan sepertinya. Tapi mungkin di masyarakat nanti uh, mungkin anak hasil itu atau dia tidak kembali ke lingkungan. Sebab dolarnya duit duitnya pasti banyak kan. Nah, tapi nanti udah kembali ke komunitasnya, nah, itu mungkin baru dia mungkin dikucilkan. Tapi di saat dia di tempat itu, mungkin mereka menikmati. Jadi belakangan mungkin akan ada efeknya. Ya, ya begitu itu kan menjadi profesi bagi mereka. Jadi kalau istilahnya mungkin maaf pelacuran terselubung lah. Gitu. Di, apa dikemas dalam bentuk kawin, tapi kawinnya yang nggak benar. Nah, terima kasih bang. Baik, yang lain sahabat-sahabat atau bunda kami bertanya, oke semangat nampaknya ya dari yang aku daripada Ikhwan nih. Nampaknya Ikhwan perlu takbir lagi nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Ada dari ikhwan? Oh, ada ternyata. Sabar, insya Allah yang bunda tetap dapat kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya M Setiawan uh, dari mahasiswa tugas Pekan Baru. Uh, eh, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz uh, sebagai generasi muda, uh, bagaimana cara kita agar terhindar dari uh, bahaya syiah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar terhindar dari syiah? Masa muda itu masa yang darahnya sedang bergelora, hawa nafsunya sedang menggila, dia pula sedang pokoknya segala-galanya. Karena saya pernah juga muda. Saya tak lahir langsung tua macam ini, dah. Jadi, cuman bedanya saya melewati masa muda saya itu diuntungkan oleh keadaan. Dari taman SMA aliyah ke selesai S1 itu memang saya diuntungkan tinggal di Mesir yang perempuan Indonesia-nya cuma 300 orang laki-lakinya 2000, persaingan ketat. Jadi saya memang tak punya pacar. Yang lain tuh ganteng-ganteng, kayak kaya saya kurus kering tak berduit. Tuh. Jadi sementara di tempat kita kesempatan untuk pacaran di zaman saya tidak ada internet. Saya baru punya email tahun 1999 itu pun 5 pon satu jam. Mahal. Dia siswa cuma 160. Jadi saya mau menjelaskan baru dengan kota metropolitan ditambah dengan hubungan yang begitu mudah, mau kenal dengan perempuan tinggal cari namanya di FB, say hello, janjian, ketemuan, makan bakso dua kali jadi selesai. Maka caranya alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Jamaah kodamara jamaah FSRMM, jamaah Odoj. Dengan berjamaah ini buat kegiatan serutin mungkin. Hari ini acara outbound, besok acara berkuda, acara memanah, acara aikido, masalah patah-patah biasa lah itu. Pokoknya gimana energi itu terus jangan sampai berhenti. Mumpung muncul ini. Dulu saya hmm, susah untuk memikirkan anak muda ini gimana ini. Kata Ustaz Mustafa Umar, gimana kita mau menari anak muda ini Ustaz Abdul Somad. Kalau di Jogja mereka punya itu Ustaz hmm, Salim Afillah. Di Pekanbaru gimana? Saya pernah terpikir mau membuat rambut saya seperti Tapi apa ia cocok, pantas? Alhamdulillah pulang Ustaz Doni sehingga dia bisa menjadi MC kita, menjadi narasumber sehingga anak muda tidak merasa asing. Kalau ustadz itu tua, anak muda ini tak mau datang. Dia udah begitu nengok, eh, paling-paling judulnya Sakratul Maut. <laughs> Tapi kalau Ustaz Doni yang datang kan dia semangat. Ah, jadi beruntunglah kalian anak-anak muda yang aktif terus hadir hadiri kajian-kajian. Allah. Baik, berarti banyak hadiri majelis ilmu, banyak hadiri dan banyaklah membaca buku itu lebih kurang. Baik dari bagian bunda akhwat siapa pertama? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan perkenalkan dari mana? Siapa eh, nama? Dari mana? Putusan nama mana? saya Gus Payudita. Dari saya dari mahasiswa UIN Pak. Dari uh, mahasiswa? Eh, UIN. Allahu Akbar. tampil untuk UIN. Allah Akbar. Uh, saya di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu Pak pada tahun 2015 itu lagi heboh-hebohnya mengenai masalah imigran Syiah yang baru-baru ini terjadi di Arengga yaitu pada tanggal 1 April itu terjadi mengenai masalah adanya seminar Syiah mengenai memperingati mengenai Fatimah Zahwa. Uh, eh, yang saya ingin tanyakan, adakah rencana dari Bapak khususnya yaitu sebagai Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa mengenai imigran Syiah yang ada di Kota baru. Yang kedua, eh, tadi kan Bapak menyinggung masalah mengenai Abdullah bin Syabah. Eh, sedikit yang saya ketahui kan Pak, Abdullah bin Syabah ini adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Eh, dia juga kan, eh, dia adalah orang yang menuhankan Ali tapi ada beberapa sumber buku yang saya baca, Pak, eh, yang mengatakan bahwa Abdullah bin Syabah ini adalah tokoh fiktif yang di, yang diciptakan kaum Sunnah. Nah, yang saya ingin tanyakan, siapa Abdullah bin Syabah ini? Apakah ia tuh apakah dia tokoh yang ada atau memang tokoh fiktif? Terima kasih. Assalamualaikum dua pertanyaan Ustaz. Pertama tentang fatwa MUI, kemudian tentang sosok Abdullah bin Sabah. Kalau MUI pusat sudah berfatwa, maka MUI provinsi tidak perlu lagi berfatwa. MUI provinsi cukup sosialisasi fatwa. MUI pusat sudah mengeluarkan fatwa, MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa, maka Komisi Fatwa MUI Provinsi sosialisasi fatwa. Dengan acara ini, ini remaja sudah membantu MUI dalam rangka mensosialisasikan fatwa untuk remaja. Jadi ini sudah menolong, membantu. Inilah caranya. Maka fatwa itu sudah ada. Dulu ada buku yang dibagikan sampai berdus-dus buku. Itu dari MUI pusat. Maka tidak perlu lagi MUI provinsi mengeluarkan fatwa. Kemudian tentang Ahlus Sunnah ini mau nembak Syiah, lalu dia buat tokoh fiktif namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu tidak ada wujudnya sama macam Upin Ipin fiktif saya ke Malaysia seminggu nyari Upin Ipin gak ketemu padahal saya mau jumpa mau dengar assalamualaikum tidak ada dia nah apa betul begitu ternyata argumen itu terbantahkan karena seorang ulama Syiah yang hidup abad keempat namanya An-Naubahti. Nama kitabnya Firakus Syiah. Nama penulisnya An-Naubahti. Dia mengatakan ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah dan dia pura-pura masuk Islam dan dia mendukung Ali. Itu yang ngomong bukan ahlu sunnah, orang Syiah abad keempat namanya An-Naubahti. Nama kitabnya Firakus Syiah. Dalam kitab lain-lain Syiah juga di situ disebutkan Ali, Ali membakar dia sampai mati. Dia dibakar tapi pemikirannya terus mengkristal sama seperti Ahmad Musadek, Lia Eden, orangnya ditangkap, dipenjara tapi pemikirannya terus menggurita, mengkristal menjadi sebuah keyakinan ideologi dibantu oleh setan dan memang itu udah kerja setan. Setan nggak perlu kita salahkan, itu udah memang SOP dia. Jangan kita salah, kita aja yang lurus betul. Nah, pemikiran ini datangnya dari mana? Dia sebelumnya kan Yahudi. Yahudi itu meyakini Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika meninggal di dataran gurun Sinai, ini Mesir, ini Laut Merah, ini Sinai, ini Palestina. Sebelum sampai ke Palestina, Nabi Isa meninggal. Lalu perjalanan Nabi Isa yang berhenti stop itu dilanjutkan oleh murid Nabi Isa namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu mereka sebut dengan Joshua. Joshua yang ikannya diobo-obo itu. Nabi Isa, Nabi Musa, berhasil membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah, tinggal di gurun pasir Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Pemikiran ini di kepala Abdullah bin Sabah, dia cocok-cocokkan dengan Islam. Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka perjalanan itu dilanjutkan oleh Ali. Muhammad, Musa. Muhammad meninggal, dilanjutkan Ali. Musa meninggal, dilanjutkan Joshua. Pemikiran itu yang dia bawa. Dia katakan, Musa dulu tinggalkan pesan. Nanti kalau aku mati yang melanjutkan perjalanan ini Joshua. Itu yang dalam kepalanya dia bawa ke Islam. Nanti kalau Muhammad meninggal, yang melanjutkan perjalanan ini adalah Ali. Lalu dia katakan Ali di situ dalam posisi tertekan. Ketika Nabi meninggal, lalu kemudian Abu Bakar naik, Ali tertekan. Setelah dua tahun Abu Bakar naik, naik lagi Umar lima tahun. Ali tertekan. Mereka menggambarkan Ali sebagai seorang laki-laki kerdil, pengecut, penakut, stres, tertekan, depresi. Makanya cucu cicit Ali, ulama besar dari Tarim Yaman, namanya Syekh Umar bin Hafiz. Nampaknya sopan, Umar bin Hafiz itu mengatakan Syiah itu melecehkan Ali karena digambarkannya Ali itu orangnya pengecut, hipokrit, munafik, ketakutan. Apa kata Syekh Umar bin Hafiz? Seandainya Ali memang dapat wasiat dari Nabi, mustahil dia membiarkan Abu Bakar dan Umar. Pasti dia angkat bendera. Saat Nabi meninggal, Ali itu umurnya Dauda 33 tahun, anak muda yang sedang kekar kekar sedang hebat-hebatnya. Mana mau dia kekuasaannya diambil Abu Bakar dan Umar? Dia justru yang membaikan Abu Bakar. Dia malah membaikan Abu Bakar. Maka ungkapan itu pelecehan terhadap Sayyidina Ali. Baik, kemudian lanjut ke segini Ustaz. Oh, tadi fatwa dari MUI pusat ada, MUI dari uh, provinsi juga ada. Dan kemudian sejauh mana kekuatan dari fatwa MUI tentang Syiah Ustaz? Nampaknya berhenti ketika itu MUI capek-capek berfatwa tetapi tidak ada eksekusinya dari pemerintah. Ini gimana? Ah. Nangkene rusak. Di sini masalahnya. Keluar peraturan kepolisian, undang-undang kepolisian. Siapa yang tidak pakai helm bawa motor di jalan Sudirman ditangkap. Ada implikasi hukumnya. Tapi fatwa MUI tak ada. Siapa yang merokok haram masuk neraka. Orang tak takut sama neraka, makanya orang santai aja merokok. Loh bapak kok merokok? Ketemu ikan haram. Setelah diharamkan MUI makin enak aja rokok. Tidak takut. Kenapa? Tidak ada implikasi hukum. Tidak ada lembaga tinggi agama di negara kita. Agama sudah lama dikebiri, dipotong, disunat, khitan. Dulu Islam kuat kerajaan Siak Sri Indrapura berdasarkan Islam baca konstitusi Siak makanya kalau ke Siak itu cari sejarah ini pergi ke kerajaan Siak cari cermin awet muda kemudian ketika Sultan kita Sultan Syarif Kasim menyerahkan kedaulatan ke Presiden Soekarno 1946 Sultan dari kerajaan Aceh menyalahkan kedaulatan, sultan-sultan ini ingin Islam tetap berjaya, maka keluarlah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban umat Islam menjalankan syariatnya. Tapi orang timur nggak mau. Kalau ada kalimat itu kami tidak mau bergabung Indonesia. Karena dengan kalimat menjalankan umat Islam bagi pemeluknya, menjalankan syariatnya, itu menimbulkan ketakutan bagi mereka mereka takut potong bawah. Takut kena sunat hitam. Akhirnya dibuang kalimat itu. Maka tinggal pendek Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah dia berlindung. Semua yang bertuhan dilindungi. Dia tahu itu. Maka MUI bukan putus asa dengan batuannya. Kita tetap memiliki umat yang insya Allah sifat terpercaya, kekuatan Secara institusi mungkin kita kalah. Secara struktur mungkin. Tapi secara iman Islam tak akan pernah mati. Dulu pun Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan itu semua ditekan oleh oh, Gorbachev. Tapi ketika tumbang Gorbachev naik Boris Yeltsin berubah menjadi oh, Rusia merdeka ini negara-negara tetap Allah Akbar tetap tinggi. Maka jangan pernah berputus asa. Secara politis kita sudah lama ini. Betul kata Muhammad Nasir. Politik Islam habisi. Ekonomi Islam awasi. Islam kultur biarkan. Makanya kalau ada tablik akbar ramai, ya tak perlu dibiarkan. Tapi kalau sudah jirat politik Islam, habis. Ekonomi Islam, awas. Allah Akbar. Masih ada tentang syiah? Tentang Syiah, oke silahkan yang akhwat dulu. Tadi sudah dua dari ikhwan. Silahkan belakang. Perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya kepada Ustaz dan sangat dianjurkan bertanya kepada bunda kita. Eh, saya Ayla dari Madrasah Aliyah Masbur ingin bertanya eh, tentang Syiah dan liberalisme. Itu mana yang lebih berbahaya, Syiah atau liberalisme? Dan yang kedua yang saya ingin tanyakan, bagaimana awal liberalisme itu bisa datang ke tengah-tengah masyarakat? Yang kedua pertanyaannya bagaimana? Bagaimana awal liberalisme itu bisa datang di tengah masyarakat? Baik. Yang pertama mana yang lebih berbahaya Syiah daripada liberal? Yang kemudian bagaimana liberal ini bisa menjamur di masyarakat kita? Silakan Ustaz. Baik. Ketika dulu Eropa itu dikuasai oleh dua kekuatan. Yang pertama kekuatan politik kerajaan, kerajaan Jerman, kerajaan Inggris, kerajaan Prancis, kerajaan Belanda Lalu kemudian kekuatan agamawan yang dipimpin oleh Paus di Vatikan. Ada dua kekuatan, Paus dengan Raja. Lalu rakyat jelata ini bergejolak, bangkit, revolusi, maka muncullah apa yang disebut dengan Renaissance, masa kebangkitan. Bangsa Eropa bangkit, mereka menumbangkan raja-raja. Makanya Pangeran Charles itu tak ada kuasa, yang berkuasa Perdana Menteri. Juan Carlos tidak berkuasa, yang berkuasa Perdana Menteri. Ratu Elizabeth tak ada kuasa. Raja-raja ini ibarat koboi kehilangan pistol. Dia sudah tak kuasa. Nah, kekuasaan paus juga digerayangi, maka muncullah penafsiran-penafsiran agama. Paus tidak lagi punya otoritas untuk mengawal. Akhirnya muncul kelompok-kelompok sekte-sekte dalam Kristen yang sangat banyak. Dan antar sekte ini saling mengkafirkan. Sekte ini mengkafirkan ini, mengatakan yang selamat hanya satu. Maka muncullah apa yang disebut dengan liberalisme. Liberal berpikiran bebas, tidak lagi mengikut kepada paus, tidak lagi mengikut kepada tokoh agama. Baca saja itu kitab suci, tafsirkan sendiri. Jadi ini berawal dari Eropa, muaranya di Eropa yang datang ke kita sekarang. Awalnya ini mereka cetuskan untuk meminimalisir konflik intern antar sekte dalam Kristen. Kamu benar, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Itu liberal itu inginnya begitu. NU benar, Muhammadiyah benar, Konghucu benar, kafir benar. Itu aja kok repot. Semuanya benar. Semua benar. Apa bahayanya? Ini bahaya sekali. Bahayanya luar biasa Ustaz Doni, Ibu Dokter. Kalau sampai anak kita berkeyakinan semua benar, nanti dia nikah, dia bawa gadis Konghucu ke rumah saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya, ini. Oh, ini kok ini. Semua benar ya. Ini benar, ini benar. Yang penting kita baik, nanti semuanya masuk surga. Allah. Tidak ada lagi kemutlakan. Sementara Ustaz mati-matian mengatakan, Inna dina indombahil Islam. Lakum dinukum waliyadin tidak boleh ikut Natal. Ya enggak, semua benar. Selalu saya benar. Yang penting enggak melanggar peraturan. Asal jangan enggak pakai helm. Benar. Kamu mau nyembah Yesus? Benar. Mau nyembah hantu? Benar. Mau nyembah suster ngeson? Benar. Ini liberal. Jadi dia bebas. Sedangkan Syiah tidak begitu. Siapa yang tidak percaya kepada Imam 12, kafir halal darahnya. Yang satu sangat sempit ekstrim, yang satu sangat bebas sampai tak ada ikatan. Kedua-duanya berbahaya bagi kelanjutan Islam. Itulah lebih kurang. Berarti dua-duanya berbahaya. Liberal sangat berbahaya, Syiah lebih sangat berbahaya lagi. Intinya sama-sama berbahaya. Terakhir dari bunda belum ada yang bertanya. Dan masih dari yang muda-muda. Dari bunda-bunda kalau ada bertanya, kita lihat dulu. Dari bunda-bunda tentang Syiah? Oke, silakan Bunda, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Kasmawati. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Uh, saya ingin berbagi cerita sedikit Ustaz uh, tentang pengalaman saya ketika saya berbelanja ke pasar. Di mana waktu itu baru-baru ini Ustaz belanja ke pasar membeli cabai gitu pedagang cabai karena saya memakai jilbab lebar ke ini, Ustaz, uh, pedang, pedang cabai itu bertanya pada saya, Bu, kan, tadi ada ibu-ibu pakai cadar berdua. Uh, bunda, sebentar Bunda, ada dari sahabat-sahabat yang bisa me mengkondisikan tentang mic ini? Misalnya, wireless. Mic pakai tali. ketika saya berbelanja ke pasar waktu itu uh, eh, uh, eh, ke ada cabai, sambil saya beli cabai, pedagang itu bertanya kepada saya, uh, Bu, katanya kan ini, tadi ada dua ibu-ibu bercadar yang berbelanja cabai di sini. Dia mengaku kepada saya bahwa dia punya suami dua. Kata dia suaminya itu disuka jadi satu di Panam satu. Yang satu orang Indonesia, yang satu uh, ini orang-orang yang datang dari luar negeri itu Ustaz. Baik, imigran ya, imigran Syiah Iran. Jadi ketika itu saya kaget Bu kata pedagang itu. Saya bilang, "Kok suami ibu dua? Ibu kan pakai cadar kayak gini." Gitu. tentu Islamnya lebih bagus kata pedagang cabai itu. Iya, kata. Sebenarnya Islam itu ya Islam yang sekarang ini salah. Inilah Islam yang harus diperbaharui sekarang di pekan baru ini. Kata dia, oh. Karena So, boleh uh, seorang wanita itu punya suami lebih daripada satu kata Ustaz. Islam yang selama ini salah kata Ustaz. Kata dia misi orang yang datang itu katanya memang untuk memperbaharui agama yang ada di Pekanbaru Ustaz. Islam katanya salah Islam kita di Pekanbaru. Ketika itu saya juga tidak berani menjawab Ustaz. Dia bertanya, ini apa ibu? Apa benar kayak gitu katanya? Sebenarnya saya ini bukan Ustaz, tidak berani juga menjawab kayak gitu Ustaz. Tapi eh, yang saya, saya dengar, Sepertinya si ah itu kayak gitu. Punya suami lebih dari satu ya Ustaz. Nah, jadi saya mungkin itu si Syiah Pak, saya bilang kan. Ya saya bu, pokoknya tak tenang saya. Sekarang dia sudah sampai ke pasar e, mengasih-ngasih tahu kepada pedagang gitu Ustaz. Nah, itu pengalaman saya Ustaz. Dan bagaimana caranya ketika ada pertanyaan seperti itu kepada seorang ibu yang berbelanja ke pasar. Dan kan saya tidak, tidak pandai memberi jawaban Ustaz. Eh, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam yang ada di Pekanbaru ini perlu diperbaharui. Nah, salah satunya jangan cuma suami aja, laki-laki aja yang istrinya banyak. Nah, tapi sebaliknya, perempuan juga boleh suaminya banyak. Ini kira-kira gimana Ustaz? Dalam Islam, seorang perempuan kalau dia mau menikah sekali lagi harus bercerai dengan suami yang pertama dan iddahnya habis. Sedangkan dalam Syiah disebutkan diriwayatkan dari imam mereka, kalau engkau di jalan ketemu dengan perempuan cantik, tidak perlu ditanya apakah dia gadis atau dia punya suami atau sedang tunangan, yang penting kasih saja mahar maka halal. Itu dalam kitab mereka sendiri. Nama kitabnya Al-Kafi. Ditulis oleh Al-Kulaini. Kata dia, kalau kau lihat perempuan cantik di jalan, tak perlu tanya punya suami atau tidak, tak perlu ditanya apakah ada ikatan atau tidak, cukup kasih mahar maka halal. Boleh nikah kontrak dengan istri orang. Jadi suaminya yang pertama itu namanya suami mu'abbad. Suami mu'abbad itu suami full time. Yang datang itu itu suami part time. Part time itu uh, paruh waktu mut'ah. Jadi suami tetapnya satu. Adapun yang untuk mut'ah bisa dua, bisa tiga. Nah, itu dilegalkan. Imam yang dua belas itu ucapannya sama seperti ucapan Tuhan. Maka menentang ucapan imam tidak boleh. Itulah dasar mereka menghalalkan istri boleh punya suami lagi. Nikahnya yang suami satu itu tetap muabat, kekal. Sedangkan yang lain-lain itu itu hanya untuk part time saja. Begitu dalam hukum mut'ah mereka yang disebutkan dalam kitab dia Al-Kahfi. Wallahu a'lam. baik peserta masih semangat tapi kita sebelum kita lanjut silakan dulu bunda silakan dulu Ustaz dicicipi Ustaz kasihan Ustaz kasihan Ustaz baik Bunda silakan Bunda kemudian kita masuk masalah insya Allah sudah kita bahas tentang Syiah, bagaimana mudaratnya Syiah, siapa Syiah, dan kemudian memang nampaknya orang-orang Syiah sudah mulai merajalela dan sudah mulai menjamur di tanah kita dan kita mesti benar-benar dituntut untuk saling menjaga diri dan jangan sampai terpengaruh oleh oleh ajaran-ajaran mereka. Kita masuk ke babak berikutnya tentang LGBT. Ah, ini bunda ya. Apa itu LGBT bunda? Kalau LGBT ya, itu istilah uh, yang populer sekarang ya. Hmm, mungkin semua sudah tahu, L itu kepanjang kalau salah itu lesbian, itu gay, nah, kemudian biseksual dan transgender. Tapi kalau di profesi kan uh, eh, saya diundang kan karena profesi saya psikiater ya. Jadi di profesi kami itu istilahnya uh, homoseksual, kemudian uh, biseksual dan transgender. Kemudian yang jadi masalah sekarang kan e, heboh di masyarakat ya. E, mengatakan e, ada yang mengatakan homoseksual segala macam itu e, masuk gangguan jiwa atau bagaimana. Itu mungkin yang mengheboh sekali. E, saya berbicara di sini tentu mewakili juga profesi. Jadi di sini profesi kami eh, Persatuan Dokter Spesialis eh, Kedokteran Jiwa itu sudah membuat suatu pernyataan sikap. Itu semua eh, berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa. Jadi kita sudah punya undang-undang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014. Itu di situ di undang-undang itu jelas Eh, mengen, kalau homoseksual mungkin kita sudah tahu semua homoseksual itu bisa perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Jadi dengan jenis kelamin yang sama. Kalau Berarti homo ini bisa disandangkan buat laki-laki yang suka dengan laki-laki dan juga bisa buat perempuan, perempuan yang suka dengan perempuan. perempuan. Maksudnya homo bersamaan jenis seksnya. Oh baik. Kemudian ada biseksual. Biseksual itu dia bisa dengan uh, eh, bisa homo, bisa hetero yang diakui agama kita itu kan yang hetero, pasangan laki-laki perempuan, pasangan perempuan laki-laki. Jadi di dalam eh, Undang-Undang uh, Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 itu jelas dikatakan uh, bahwa uh, jadi lebih saya lihat ya. Jadi menurut undang-undang itu uh, dikatakan bahwa orang dengan jadi uh, diputuskan dulu sama uh, di, di profesi kita homoseksual dan biseksual itu termasuk ODMK orang dengan masalah kesehatan jiwa. Baik, berarti intinya mereka terganggu kesehatan jiwa mereka. Bukan terganggu orang ODMK orang, orang dengan, masalah kesehatan jiwa. Oh, jiwa mereka bermasalah. Ah, ya. Kemudian Baik. transseksual itu jelas termasuk ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Ya, nah, itu kita jelaskan sedikit apa yang dikatakan ODMK. ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik bisa ya, e, bisa mental dan sosial, bisa pertumbuhan atau perkembangan, sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Jadi dia belum gangguan jiwa. Jadi orang homoseksual dan biseksual belum mengalami gangguan jiwa, tapi dia punya masalah gangguan jiwa berpotensi untuk dibandingkan kita yang biasa tentu le, dia lebih tinggi potensinya untuk timbul gangguan jiwa. Berarti semua orang lah bisa berpotensi ya untuk homo, untuk biseksual. Tidak. Yang orang dengan yang tadi biseksual, homoseksual itu dan pasti bermasalah. Baik, baik. Bermasalah bisa dengan lingkungannya, bisa di mana dia berada pasti kan orang menjauh dengan dia. Ya, Akhirnya ya. Uh, suatu saat bisa timbul gangguan jiwa tapi bukan karena bukan homoseksual dan biseksualnya yang dikatakan gangguan jiwa. Ini kira-kira gangguan jiwanya gangguan jiwa seperti apa nih Bunda? Bisa gila kan? Bisa macam-macam, bisa depresi, bisa cemas, banyak akibat. Jadi gini, jadi di masyarakat kita ini ada orang yang normal sehat, mm -hmm. orang sehat tidak punya problem. Problem hanya sehari-hari yang bisa kita tangani sendiri, Baik. tidak ada masalah tidurnya nyenyak, bekerja biasa, kualitas hidup kita baik, itu orang normal. Jadi yang dikatakan orang normal itu menurut undang-undang undang-undang kesehatan adalah orang yang sehat secara fisik, sehat secara uh, fisik, sehat jiwa, sehat sosial, kemudian sehat spiritual. Baik, insya Allah kita di sini sehat mental semuanya, fisik, mental, sosial, semuanya sehat. Insya Allah sehat. Allah Akbar. Allah Akbar. Tapi ditambah saja spiritual segala macam, tapi adalah uh, produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, okay. tambah lagi produktif, jangan menyendiri. Kalau sehat semua dia dia tak kerja, dia menganggur minta dari orang aja, itu tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Kemudian ada orang di, di sebelah rumahnya meninggal atau ada ada orang gotong royong dia tidak ikut, tidak sehat, tidak produktif secara sosial. Baik, baik, baik. Bunda, kenapa uh, sifat itu bisa tumbuh? Keinginan itu bisa tumbuh. Tadi kan sudah dijelaskan homo itu suka sesama jenis, baik itu laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan. Kenapa rasa itu bisa timbul? E, itu bisa timbul kalau menurut tentu kita balik teori ya dari buku yang yang kita baca bahwa bisa karena katanya bisa karena faktor gen bisa juga jadi risetnya begini ada tiga faktor yang pertama faktor organik yang kedua faktor psikososial kemudian baru psikoedukatif, kemudian baru lingkungan. Faktor psiko e, organik maksudnya adalah bisa ada gennya atau bisa juga karena kelainan hormon. Jadi Kalau yang gennya gimana contohnya Bunda? Berarti yang dari ayahnya? E, gen, atau dari gen, ibunya? gen itu sampai hari ini itu baru teori ya baru belum baru. pernah ditemukan. Jangankan itu homoseksual, gangguan jiwa yang banyak ditemukan di masyarakat, misalnya skizofrenia, orang gangguan jiwa berat yang ngomongnya tidak nyambung, itu sudah diteliti lintas negara, belum ketemu gennya itu mana. Apalagi untuk jadi diduga, diduga ada mungkin masalah di gen. Kemudian diduga juga ada masalah hormon. Tapi ini dibantah lagi kan ilmu itu begitu. Kalau kalau agama itu pasti ya tapi kalau ilmu itu dia hari ini benar, besok belum tentu benar. Contoh, misalnya dulu ingat waktu saya masih anak, saya masih kecil-kecil, waktu itu demam, atau saya waktu, waktu kuliah dokter umum, itu waktu anak demam dikompresnya pakai RS. Sekarang kompresnya air hangat. Kan berbeda. Jadi ilmu itu bisa-bisa uh, eh, apa namanya? Berubah sepanjang. Bisa berubah tergantung. Ya, dia punya dasar lagi. Right. Jadi itu juga terbantahkan ternyata saya baca bahwa hormonal itu setelah diteliti dibandingkan ternyata juga tidak signifikan. Jadi itu hmm. hanya dugaan-dugaan. Berarti dari gen sifatnya dugaan, dari hormon juga sifatnya dugaan. Belum bisa dibuktikan. Kemudian dari faktor psikoedukatif, maksudnya pendidikan dari terutama pendidikan utama kan orang tua ya. Right. Nah itu yang e, mewarnai akhirnya anak itu mungkin ada kecenderungan. Jadi tadi kan homoseksual, biseksual. Yang bermasalah adalah dia orientasi, kan orientasi seksual. Bukan jenis kelamin yang bermasalah bagi dia. Berbeda dengan transgender ya. Kalau itu berbeda adalah masalah orientasinya. Mestinya orientasi kalau kita perempuan tentu pasangan kita laki-laki. Kalau laki-laki pasangannya perempuan. Nah itu kadang-kadang di dalam pendidikan ini uh, ada bapak-bapak juga dan ada calon-calon bapak, ada ibu-ibu dan calon ibu. Pendidikan itu kalau saya sering mengatakan kita perlu memberikan imunisasi jiwa. Jadi untuk masalah homoseksual ini orang tua sering salah kaprah. Ingin anak laki-laki, lahir anak perempuan. Jadi anak perempuan dipakaikan seperti anak laki-laki. Oh, ini salah satu bentuk salah penyebab. Salah satu bentuk. Jadi kita yang mengacaukan identitas dia. Hmm. Mestinya dari awal kita katakan kamu laki-laki seperti ini, kamu perempuan seperti ini. Jadi kalau kita sudah mengatakan begitu, dia tahu kalau saya ingat waktu anak saya kecil, kan anak saya diizinkan Allah itu dua, yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Ini saya bilang kalau laki-laki ya istilahnya mungkin maaf punya burung kan gitu kita bilangnya. Iya, iya. iya. Nah, kakakmu ini, kemudian nanti uh, apa? uh, susu, ya? organ, organ, organ, organ tubuh wanita. Sekarang ini bedanya nanti kamu punya dia punya, tapi perempuan nanti akan membesar kalau dia ada dewasa. Kenapa? Itu untuk menyusui anak. Jadi kita jelaskan semuanya, tapi tentu sejak tahap perkembangan. Iya. Nah, jadi imunisasi itu penting sekali dari keluarga. Kemudian ada anak kita yang agak mengarah, kan sering tuh kita lihat anak kita laki-laki perempuan, tapi kok laki laki ya, Kita ingatkan, kamu perempuan, baju ini. Dia kan suka pakai topi kopi koboi. Kita bilang, ini enggak, kamu perempuan. Berarti di awal dari keluarga. Dari benar. awal dari keluarga. Kemudian ada juga yang mengatakan secara teori bisa karena uh, eh, cara asuh orang tua. Misalnya, ini, ini teori ya, eh. uh, orang tua yang laki-laki yang pemarah, yang pemarah, bisa anak laki-lakinya cenderung menjadi homoseksual. Baik, ada di sini yang pemarah? Ya, itu marahnya. Ah, ya, Kalau ada yang banyak marah, kasih timun bun ya. Nah, nah biar atau bisa juga ibunya yang pemarah sehingga dia takut sama perempuan akhirnya orang anak laki-laki. Mm -hmm. Itu teorinya begitu. Jadi, baik, hmm. baik bunda. Kemudian Ustaz. Berarti ketika mereka suka sesama sesama jenisnya, masalah suka ini katanya kan fitrah, Ustaz. Fitrah. Jadi bagaimana yang fitrah sesungguhnya, Ustaz? Fitrah itu kata Abu Hurairah artinya fitratul Islam. Fitrah itu Islam. Adapun selera makan itu gharizah, insting, bawaan. Jadi anak itu walaupun dia tidak pernah kursus makan, dia tetap bisa makan. Anak bayi tak pernah kursus menyusu, tapi dia tahu bahwa yang dia menyusu ke ibunya. Saya coba saya susukan ke saya, tak mau anak saya. Saya gendong, saya kasih, enggak kata dia. Waktu umur-umur berapa bulan dulu, saya tes. Tahu tak dia, bisa dia membedakan. Itu Umar Makanya kalau ada laki-laki suka sama laki-laki itu something wrong. Kok tak tahu dia membedakan? Maka saatnya dia makan, saatnya dia lapar, saatnya nanti dia ada ingin mencari Tuhan. Itulah fitrah yang sudah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila, tidak ada yang menggantikannya. Makanya mereka ini sudah keluar dari fitrah yang sudah tanyakan sudah keluar dari gharizah. Makanya ada keheranan atatunal fahisyata ma sabaqakum biha ahadum minal alamin. Kenapa kalian mendatangi suatu jenis yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya? Biasanya berselera menengok perempuan. Kalau ada gadis cantik, oh, dia aneh. Kalau anak gadis cantik dia cuek aja. Anak lajang lewat kritik dia. Ini sudah tak betul. Insya Allah tak ada di sini ya. Insya Allah. Berarti sesungguhnya ketika mereka menyukai sesama jenis mereka, mereka sudah lari dari fitrah mereka yang sesungguhnya. Bunda, dari pengamatan Bunda, karena sudah saking hebohnya LGBT di Indonesia ini, kira-kira berapa jumlah mereka yang ada di Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini? Pernah terdata tanda Bunda? Kalau jumlahnya saya kira sama juga dengan Ustadz tadi mana kita tak datanya dari mana? Kalau dia benar-benar LGBT itu, dia tak akan datang ke kita. Yang datang ke kita adalah yang sudah bermasalah. Pernah saya selama saya praktek hanya ada satu kasus yang datang itu dia tidak apa e, kalau yang yang biasa itu kan dia menikmati. Ini dia sebenarnya mau berhenti, mau keluar dari situ. Jadi waktu itu e, ya kita coba kasih obat juga nah, eh, belum bermanfaat kemudian eh, kami alhamdulillah kalau rumah sakit jiwa kita aktif mengaji juga dengan Ustaz Sofian Sofian Shiroz ya kemudian akhirnya saya kirim beliau ke, eh, pasien itu ke Ustaz uh, Sofian Sirot juga kemudian dia bilang gini waktu itu dia setelah lebaran datang alhamdulillah bulan puasa saya bisa bu katanya tapi pas lebaran saya juga lebaran pula dia bilang jadi memang susah sekali ya untuk menyatukan warga. Ah, iya, jadi kan sekarang sebenarnya kurang kasihan kita sebenarnya. Kalau gak ada gangguan itu dia datang, kita membantunya. Tentu uh, kalau saya tentu yang penting itu kita bagaimana mengajarkan agamanya. Kalau kita bilang itu eh, dosa, dia mungkin tahu itu dosa. Tapi bagaimana dia mengalihkannya itu, itu yang susah. Jadi saya udah bilang pergilah ke Ustadz Sofian Sirot, entah jadi dia pergi tanda jadi dia bilang, aku berbuka lagi uh, bu katanya. Sejak itu dia tidak pernah datang lagi. Tak pernah datang lagi. Iya. Nah, kalau udah yang gangguan jiwa itu memang saya, kita. Maksud saya itu gini, dia punya gangguan jiwa lain, gangguan jiwa berat. Ya kalau orang awam mengatakan, ya orang yang sudah tak nyambung itulah ceritanya. Dia homoseksual, dia kan itu bahagia dari uh, nanti dia melakukan itu, apapun dia omongin tak nggak masuk jadi dia aja bisa bilang dia Tuhan kok apalagi iya, iya. yang begitu kan Bunda, kemudian eh, ketika ini dianggap sebagai gangguan bahkan sampai dianggap ini sebagai penyakit. Nah, kira-kira apa penyakit yang bisa ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan seperti ini? Uh, mungkin semua kita juga tidak tahu. Terutama itu tempat uh, maraknya penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS. Iya, itu di apa di daerah kayak di Irian itu kan atau Irian. di Afrika itu tuh benar-benar penular HIV tinggi sekali. Berarti mereka ini daerah-daerah Irian, contohnya Afrika ini, hmm. termasuk orang yang suka sama jenis mereka. Iya, jadi gini, dia uh, tidak satu. Dia biasanya semulanya narkoba narkoba, kemudian kan ya biasalah kalau udah satu yang tak benar semuanya jadi tidak benar. Baik, pengen jadi iya, pengen. Ya. Baik Ustaz, kira-kira dari terapi agama, terapi agama apa upaya kita nih Ustaz? Adapun Nabi, kita tu kita kembali ke Nabi. Fa'intana zatum fi syai'in. Kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, baru ila ilallah, balikkan kepada Allah, lihat Quran. Wa ilah Rasul, kembalikan ke Rasul, lihat bagaimana Rasul. Ada langkah pencegahan sebelum terjadi, ada setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi, utiabi bi dibawa seorang laki-laki yang tangannya sudah berinai. Ini langkah sebelum terjadi. Seorang laki-laki yang suka menginai tangan pakai daun pacar dibawa menghadap ke Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Ma badu hadzal rajul?" Ini ada apa dia? Kenapa dibawa ke sini? Kata Nabi, "Innahu qad khadaba yadaihi." Kata sahabat, dia sudah memakai daun pacar ke perempuan-perempuanan. Karena tradisi di Arab itu daun pacar hanya untuk laki-laki, hanya untuk perempuan. Tiba-tiba ini kok pakai? Maka melihat itu Nabi langsung jatuhkan hukuman supaya dia diasingkan di satu tempat namanya nabi, Tempat pemakaman batu. Tempat pengasingan orang yang terjangkit ini namanya nabi, Supaya dia ini direhabilitasi. Karena kalau dia tetap berteman, nanti silap-silap temannya itu pun terjangkit juga. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan yang terjadi di negeri kita. Di tempat kita orang-orang yang ke perempuan perempuanan ini bukan diasingkan malah dikasih job. Pembawa acara bencong. MC acara pernikahan bencong. Tontonlah acara TV besok. Dari mulai infotainment pagi sampai itu rata-rata melambai semua. Jadi mestinya mereka ini akhirnya malah diiklankan lewat sinetron, lewat bahkan sampai ke film kartun. Upin-ipinnya bagus, tapi Bang Salehnya Bang Saleh melambai. Melambai. Nah, ini jadi langkah yang dibuat Nabi itu tidak diamalkan umat ini. Nah, setelah terjadi gimana? Kalau sampai dia melakukan praktik maaf, nauzubillah, homoseksual, Man wajatumuhu kalau kalian mendapati kalau kalian dapati tertangkap basah amila amala qawmilud. kalau dia melakukan perbuatan umat Nabi Lut hukumannya tak tanggung-tanggung faqatulul fa'il wal maf'ul objeknya bunuh subjeknya bunuh tak ada ampun hukum pancut kalau di tempat kita gimana tuh tempat kita kalau mau coba bisa tolong kasih otonomi khusus kota Pekanbaru. Buat otsus. Otonomi khusus kasih se-Indonesia ini buat Pekanbaru. Jadikan satu kasus. Terapkan syariat Islam secara murni. Kalau angka kriminalitas menurun, misalnya pencuri, potong tangan, dipotong di tepi sungai siap Berzina, kalau belum nikah, campur 100 kali. Kalau sudah menikah, tanam sebelah, rajam sampai mati. Homoseksual, kumpulkan semua yang homo-homo yang belum terjangkit. Suruh mereka nonton yang sudah terjangkit dipancung. Saya yakin begitu nengok pancung sembuh semua. Yakin. Yang sebelumnya melambai-lambai itu. Ah, begitu nengok itu. Hai. Gitu. Sehatnya langsung. Kalau tak percaya coba. Ustaz tadi kan berarti kan siapa yang kamu dapati mendatangi intinya sesama jenis, maka bunuhlah yang mendatangi dan yang didatangi. Kemudian masalahnya contohnya negara kita ini kan belum belum lagi selesai. Kemudian mereka bertobat. Ketika mereka ingin dilaksanakan hukum pancung contohnya, boleh enggak? Kalau mereka datang ke Ustaz Abdul Somad, Ustaz saya ini mantan homoseksual. Saya pernah melakukan praktek itu. Saya mau Ustadz pancung, lalu saya ambil golok, saya pancung. Saya ditangkap polisi. Itu tidak bisa diterapkan karena sistemnya tidak lengkap. Maka kalau yang mau bertobat itu caranya cuma tiga. Pertama, mamin muslimin yudhni buzamban. Orang yang sudah melakukan dosa, summa yatatohar, mandi. Mandi. Jangan nunggu beli mau sekarang mandi. Setelah mandi, summa yusalli ini salat sunat dua rakaat, salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. sudah selesai. Adapun masalah dia mau dipancung, dirajam sampai mati, atau dilempar batu, atau dicambuk seratus kali, perangkatnya tak ada. Tak bisa kita laksanakan. Kecuali Saudi Arabia, itu pun yang di Saudi Arabia itu hanya potong tangan, dan kasus narkoba, adapun rajam sampai mati, Saudi Arabia juga tidak melakukan. Tadi bagi negeri-negeri yang tidak tersedia alat perangkat sarana prasarananya, maka orang yang mau bertobat itu cukup taubat, mandi, sholat sunat dan istighfar saja. Allah. Baik bunda, kecenderungan untuk suka sama jenis itu biasanya di usia keberapa bunda? bisa 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun dan berapa? Uh, itu bisa kan dia terpapar kan kadang-kadang sering terpapar ya jadi anak korban homoseksual mm -hmm. itu tuh uh, mungkin kecenderungan tuh dari umur-umur dia sudah bisa ber bermain saya kira sudah sudah bisa kita lihat kecenderungan itu tapi itulah yang kita sebagai orang tua membantu dia kalau dia sudah homoseksual itu agak susah. Seperti kata Ustaz tadi Rasul juga langsung suruh bunuh. Jadi susah untuk memperbaikinya. Tapi kita tentu tidak boleh putus asa ya. Tapi yang jelas e, dari awal itu udah ada yang sudah kelihatan. Tapi umurnya berapa di buku pustaka juga tak dikatakan. Jadi yang paling penting sekarang bagi kita, ini uh, eh, kita himbau juga uh, ke kita bersama. Ini isu-isu LGBT ini saya kira tuh isu-isu untuk merusak uh, si uh, LGBT supaya kita heboh. Karena itu intinya. Hmm. Ada skenario besar yang dibuat orang ini supaya kita heboh di sini. Jadi sekarang kita jangan ikut gendang mereka itu maksudnya. Sekarang bagi kita uh, ingatkan ke anak-anak kita apa yang normal. Yang normal itu seperti apa? Jadi jangan kalau sering disebut LGBT itu akhirnya dia bilang apa sih? Bagaimana rasanya? Kan pengen tahu jadinya. Penasaran. Iya penasaran. Pengen coba. Sama dengan kita memberikan penyuluhan narkoba ke remaja. Kalau kita bawa barangnya kita jelaskan kalau pakai ini begini-begini, dia pingin pasti coba. Tapi kalau kita katakan ini tidak boleh, akibatnya begini, mungkin dia akan takut. Nah sekarang kita tentu harus mengingatkan berperilaku normal lah kita. Kalau kita laki-laki, begini berlaku itu mungkin yang paling penting. Bah, kalau sering sekali kita sebut LGBT itu pasti dia ingin tahu. Di, eh, di, di, sekarang kan di mana-mana bisa dicari di internet. Ini kayaknya sebentar yang dicari dan ketemu itu kan? Jadi iya. penasarannya sangat tinggi jadi. Jadi berangkat dari pertanyaan kita tadi Bunda, tak ada batasan. Biasanya batasan usia Bunda. Yang banyak biasanya kecenderungan mereka itu suka sama jenisnya itu di usia kelima tahun ke enam tahun dari penelitian benar? Tidak bisa, saya sudah punya pasien waktu itu datang dia, dia naik SD umur kelas 4 nggak salah. Jadi uh, dia mensodomi teman mainnya. Mm-hmm. Jadi saya bilang kamu dari mana? Nah, mulanya dia nggak ngaku bahwa dia melakukan, tapi setelah ibunya saya suruh keluar, akhirnya dia mau mengaku. Jadi saya bilang, menurut kamu tahu tuh, nah itu benar nggak? Pernah nggak kamu uh, tahu bahwa itu dilarang? Akhirnya kita itu mungkin yang kita sampaikan. Baik, Bunda. Kira-kira tanda-tanda orang ini sudah terjangkit mereka ini kelompok homo, kelompok lesbi, apa kira-kira benar? Tanda-tandanya mungkin juga bisa kita ini kan ya seperti kata Ustadz tadi eh, ada yang waria-waria tidak semua juga waria itu akan menjadi homo ada tapi ada yang seperti itu. Jadi kalau tanda-tandanya agak susah juga, kecuali dia memproklamirkan dirinya. Baik. Tanda-tanda dari fisik tak bisa dilihat, bukan? Ini orang di homo, ini orang ini lesbian. Tidak ada, ada. Tanda-tandanya, saya kira, setahu saya tidak ada tanda-tandanya. Baik, baik, baik. Bagi kawan-kawan yang pengen tahu, uh, mau tahu? Mau tahu tak? Jangan coba jangan, coba sekedar tahu saja. Nanti coba sekali-sekali lewat pulang di Akbar, lewat dari jalan belakang Iskaal sana, jam 2 atau jam 3 dini hari, ah, insya Allah pagi rame di sana. Saya dulu tak percaya, kalau di Pekanbaru ini bumi Melayu yang Islamnya kuat, orang-orang homo, bencong dan sebagainya, saya tak percaya. Kemarin ada kawan kaya, kawan kita, anak-anak klub motor bilang, bencong itu ada Pekanbaru, baru homo itu banyak. Di mana? Tuh, coba ente ke sana datang. Saya coba, ternyata benar. Kita kadang-kadang pulang dari, dari kita kadang-kadang mau ke Sumbar jam 4 dini hari berangkat dari rumah, bukan baru mau ke Sumbar, lewat di sana, masya Allah, nauzubillah. Minggir aja kita sedikit, kita dikejar mereka. Nah, tapi tak perlu dicoba. Ini hanya kita hanya ingin membuktikan bahwasanya mereka itu benar benar-benar ada. Ada pertanyaan juga nih Ustaz. Apa hubungan antar Syiah dengan LGBT, LGBT ini? Nampaknya judul ini tidak ada hubung kait. Tadi saya ditanya Syiah, lalu ibu dokter ditanya LGBT. Lalu kemudian apa ada kata Ustadz, apa ada hubungan antara Syiah dengan LGBT? Kalau mau dihubung-hubungkan ya jelasnya judulnya Syiah dan LGBT. Saya bacakan kitab Syiah. Saya bacakan dari kitab Syiah. Nama Syekh, nama kitabnya, nama orangnya Syekh Ali. Syekh Ali radhiyallahu anhu. Nama kitabnya Kitabun Nikah. Babnya Man Amkana min Nafsi. Dengarkan baik-baik. Inna lillahi ibadat. Allah itu memiliki hamba-hamba. Allah mempunyai hamba Lagum fi aslabihim arhamun ka arhamin nisa. Mereka tidak punya rahim, tapi dalam tulang sulbi mereka ada rahim. Allah punya hamba, hamba itu tidak punya rahim, tapi dalam tulang sulbinya ada seperti rahim. Menarik ini. Lalu kemudian fasa'ala fama lahum la yahmilun. Kenapa mereka tidak bisa hamil? Innaha satu walahum fi adabarihim ghuddatun ka ghuddatil jamal awil ba'ir fa idza hajat hajau wa idza sakanat sakanau tapi maaf maaf maaf dubur mereka yang seperti dubur onta dan kambing dan sab dan jamal onta oh, awil ba'ir atau onta fa idza hajat hajau wa idza sakanat sakanau Meng, makna dari teks ini membenarkan LGBT. Jadi jangan heran ketika mereka memfatwakan bahwa maaf maaf maaf nauzubillah orang boleh sodomi dan boleh operasi kelamin. Syiah membolehkan operasi ini dari Syiah. Ya, jadi konek antara Syiah dengan LGBT luar biasa. Kuat sekali. Kuat sekali. Ada dalam kitab suci mereka. Baik. Jadi memang ternyata ada hubungan yang sangat erat antara Syiah dengan LGBT karena ternyata di dalam kitab mereka sendiri telah menghalalkan hal yang demikian. Baik sebelum kita tanya berikutnya, kami persilahkan kepada sahabat-sahabat kalau ada yang mau bertanya tentang LGBT. Silakan. Adik kita dari belakang, silakan. Ya, silahkan. Namanya dan dari mana? Bagi yang bertanya, insya Allah ada hadiah. Siapa yang bertanya ada hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Insya Allah hadiah banyak sekali. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah nikah dengan benda mati orang terdahulu atau binatang itu demokrasi si A? Terus yang kedua, bagaimana tanggapan kita apabila kawan kita tidak mau mendengarkan apa mendengarkan larangan tentang bahayanya LGBT dan masih pentingnya. Dua pertanyaan. Baik, namanya siapa? Ade. Dari dari Man satu Pekan Baru. Ada hadiah buat Andre. Silakan ambil ke depan Andre. Insya Allah buat buat kerudung. Ini siapa? Kenapa dia? Ini aja lari dari kan emaknya. Apa sih? Oke, silakan. Buat Andre. Ya, pertanyaannya ada dua, Ustaz. Bagaimana orang-orang cara kita menghadapi orang-orang yang tidak mau dinasihatkan tentang uh, bahaya dari LGBT dan Syiah ini? Man ra'a minkum mungkaran siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan kekuasaan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Anakku yang sedang adik saya, anak saya yang masih kuat tentu dengan tangan tak bisa. Kalau kamu tempeleng, kamu dipanggil polisi di Kapolsek. Maka gimana caranya? Lidah. Lidah tak mempan, kita punya guru di sekolah, kita punya orang tua. Jangan merasa berdosa sudah mengadukan orang. Jangan pernah merasa saya bersalah sudah mengadukan orang. Tapi saya sedang menyelamatkan orang dari azab Allah. Maka yang pertama tangan, tidak bisa dengan mulut ngomong, tidak bisa babi qalbi. Kamu jangan ikut, itu sudah alhamdulillah. Wadzalika at'amul iman tapi orang yang melarang saja tidak ikut saja itu sudah selemah-lemah iman. Padahal kita selalu inginnya yang kuat, ingin badannya kuat, ingin tenaga rumah kuat, mobil kuat, kokoh. Tapi ketika iman kenapa pilih yang lemah? Sampaikan ke guru sekolah. Sekarang kalau tidak mau takut terlibat pakai SMS, beli nomor, kirim. Anak ibu LGBT cepat selamatkan. Saya lihat dia sudah melambai tiga kali. Jangan anggap itu saya sudah buat salah fitnah. Enggak. Supaya orang tua berhati-hati. Mungkin pertama kali orang tuanya mendapat itu. Loh, fitnah ini. Lama-lama dia amati anaknya. Kok sering teman sama laki-laki ya? Betul juga SMS yang kemarin itu. Oh, tapi cara itu mungkin tak baik ngomong langsung juga takut mudaratnya timbul, orang jadi marah, dikatakan tentang timbul fitnah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Allah Bunda terakhir nih Bunda. Kalau di Indonesia itu karena sekarang sudah marak juga pernikahan sejenis nih Bunda. Seperti yang terjadi sempat terjadi di Bali dan kemudian terakhir terjadi di Ibu. Iya, di Inhu kemudian sempat juga terjadi di pusat uh, Sumatera Barat di jantung kota di jantung Sumatera Barat di Padang. Nah, setahu kita undang-undang untuk menikah dengan beda laki-laki dengan perempuan ada. Bagaimana dengan menikah dengan sesama jenis ini? Bunda? Ada tak undang-undang yang melegalkannya? Nauzubillah kalau ada ya. Oh, nauzubillah. Iya, kalau kita negara kalau kita itu ya. belum ada lagi bunda ya. ya tentu kita mengharap tidak akan pernah ada. Baik, baik, baik. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena waktu kita yang sebentar lagi akan masuk waktu asar, kita minta kesimpulan dari bunda kita yang pertama dan kemudian kita minta kesimpulan juga dari al-mukarram ustaz kita. Pertama kita minta kepada bunda silakan bunda. Eh, kesimpulannya yang jelas uh, pada saat ini kita paham apa itu LGBT. Kemudian tentu kita berikhtiar supaya keluarga kita terjauh dari itu. Tentu dengan uh, kalau ada kita tersalah uh, selama ini tentu kita perbaiki. Sebab saya kira tidak ada yang pasti hidup ini Sedangkan orang yang jahat aja bisa jadi orang baik kalau Allah mengizinkan. Tentu yang paling penting kita berikhtiar dan berdoa mudah-mudahan Allah e, menjauhkan kita dari hal yang uh, dilarang oleh uh, Allah dan jelas di dalam Al-Qur'an itu jelas kaum Nabi Hud dihancurkan. Jadi tentu kita itu yang bisa kita lakukan. Sekedar mungkin begitu. Hey, terima kasih banyak silakan Ustaz. Hidup ini kita selalu ada pilihan jadi kalau kita baca Quran itu semuanya pilihan. Mau pilih jadi Kabil atau jadi Habil. Mau pilih jadi Musa atau jadi Fir'aun. Mau pilih jadi Ibrahim atau jadi Namrus. Mau pilih jadi Isa atau jadi Yahuza. Mau pilih jadi Muhammad atau jadi Abu Lahab. Itu semua pilihan. Maka ketika kita dengan penuh kesadaran menetapkan sebuah pilihan itu mesti berangkat dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar dengan guru yang betul. Maka manfaatkan masa muda ini agar tepat memilih pilihan. Mungkin ada orang-orang tua kita yang dulu waktu muda tak betul. Setelah pensiun dia jadi betul. Alhamdulillah. Yang kita tak inginkan mudanya betul, tuanya error. Ini na'uzubillah. Atau error terus? Error terus. Bagaimana dengan penuh kesadaran kita memilih kebenaran, lalu kemudian istiqomah dalam kebenaran itu, itulah yang diinginkan oleh Islam. Qul amantu billah tsummastaqim. Jaga jamaah, terus bersama orang baik-baik, istiqomah dalam kebaikan dan saling mendoakan. Allahumma Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tadi terima kasih kita ucapkan kepada ibunda kita dan kepada ustaz yang telah menjelaskan kepada kita tentang Syiah, tentang LGBT lengkap dengan bahaya-bahayanya dan kemudian nanti buat sahabat-sahabat yang bertanya insyaallah berapa orang tadi bertanya? Ada lebih kurang lima orang yang bertanya. Insyaallah nanti ada hadiah dari kawan-kawan kita panitia dan kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah bahwasanya memang negara kita ini sekarang diancam diancam oleh LGBT dan yang lebih parah lagi kita diancam oleh oleh Syiah. Tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main, tidak ada waktu bagi kita untuk berlalai-lalai seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mereka sekarang sedang mempersiapkan kekuatan dan satu saat gerakan mereka yang tertata rapi, satu saat kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak mempersiapkan diri, dengan sebaik-baik mungkin, mereka akan meledak dan jangan disalahkan waktu dan keadaan. Kenapa? Karena kita tidak mem tidak membenahi diri kita dari sekarang. Mulai dari sekarang kita pahami baik-baik siapa Syiah, bagaimana gerak-gerakannya dan kemudian kita pahami siapa LGBT, siapa orang-orangnya karena semuanya ujung-ujungnya tidak ada yang baik. LGBT ujungnya buruk, Syiah juga ujungnya Syiah juga ujungnya buruk. Baik demikianlah acara kita pada kesempatan hari ini.